Ayolah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kita masih sampai pada hadis yang kedua dari Sahih bukhari yang mana hadis ini telah kita baca pada pekan yang lalu dan telah kita sampaikan pula penjelasannya <coughs> Ya, ini syarah hadis ini sudah kita sampaikan dan kita <coughs> jelaskan menyempurnakan pembahasan ini menyempurnakan pembahasan hadis kedua ini maka dalam hadis kedua ini kita mengambil faedah yaitu bahwa wahyu turunnya wahyu terbagi dua. Yang pertama adalah Nabi alaihi salatu wasalam mendengar suara seperti gemerincing langceng. Kemudian diwahyukan kepada beliau. Cara kedua adalah malaikat menyerupakan diri atau berwujud sebagai seorang pria berwujud sebagai seorang pria yang pria ini berbicara kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan Nabi memahami apa yang dibicarakan apa yang disampaikan cara kedua ini lebih mudah dibandingkan cara pertama nah cara pertama merupakan cara yang paling sulit Nah, nah, cara kedua lebih mudah karena seperti penyampaian atau pembicaraan biasa antar manusia. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayatnya di surat Syura ayat ke-51 wa ma kana li basyarin ayyukallima ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha. Tidaklah seorang manusia yang Allah berbicara dengannya kecuali merupakan wahyu. Nah, wahyu yang Allah sampaikan. Yani Allah Ta'ala berbicara langsung kepada manusia. Wahyu itu Allah sampaikan langsung. Yaitu sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad alaihi salatu tatkala beliau Isra Mi'raj. Kemudian pula ketika Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam Wa ma li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab atau dari belakang di, dari balik hijab au yursila rasul au yursila rasulan atau Allah mengutus utusan bi idnihi ma yasha yang utusan ini menyampaikan wahyu dengan izinnya apa yang Allah kehendaki yakni utusan malaikat <clears throat> Sehingga Allah Ta'ala dalam ayat ini menjelaskan ada tiga macam. Yang pertama wahyu, yang Allah berbicara langsung. <clears throat> kepadanya, kepada Nabi yang diutus. Yang kedua, Allah berbicara dari balik hijab Yang keempat, yang ketiga, Afwan, yang ketiga Allah mengutus adanya utusan yaitu melalui perantara malaikat. Melalui perantara malaikat. Nah. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Nah, ketika Allah mengutus atau wahyu itu melalui perantara rasul, melalui perantara utusan malaikat, maka caranya ada dua cara tadi ada dua cara sebagaimana disebutkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha atau hadis Al Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa hadis ini bisa kemungkinan masuk ke musnad kategori hadis dari sahabat Al Harith bin Hisham atau bisa masuk ke kategori musnad Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar juga menyebutkan faedah lainnya yang bisa diambil dari hadis ini di samping uh, faedah utama tadi yaitu kata beliau anna su'al anil kaifiyah li talabi tumanina la yaqdah fil yaqin bertanya tentang kaifiyah dalam rangka memberikan tumak ninah maka ini tidak mencederai keyakinan yakni selama soal tersebut tentang kaifiyah tersebut memang diizinkan nah termasuk di sini tentang kaifiyah turunnya wahyu tentang kaifiyah turunnya wahyu namun tidak pernah ada seorang pun dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang bertanya tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala karena memang yang demikian tidak diizinkan. Naam. Karena itu Imam Malik rahimahullah yang beliau berada di masa tabi'ut tabi'in ketika ada seorang bertanya kepada beliau kaifa kaifa istawa bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala maka beliau gemetar dan berkucuran keringat karena soal ini soal yang besar, soal yang aneh dan tidak pernah ada dari salaf dari guru-guru beliau dari kalangan tabi'in dan para sahabat yang bertanya dengan pertanyaan ini yang kemudian beliau menjawab al-istiwa ma'lum wal wal kaif majhul istiwa itu diketahui maknanya adapun kaifiyahnya tidak diketahui wal iman bihi wa wal imanu bihi wajib wasu'al anhu bid'ah mengimaninya adalah wajib dan bertanya tentang kaifiyahnya adalah bid'ah nah Kemudian juga faedah lain yang disebutkan oleh uh, Ibn Hajar rahimahullah wa jawazu su'al an ahwalil anbiya min al-wahyi wa ghairihi boleh bertanya tentang kondisi para nabi dari tentang wahyu dan sebagainya. Ayo ikhwah rahimani rahmukumullah, itu beberapa faedah yang bisa kita yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an ibn an ibn Shihab bin an Urwah bin Az-Zubair an an Aisyah ummul mu'minin annaha qalat Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa hadatsana Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair di sini adalah guru beliau Yahya bin Bukair yaitu Yahya bin Abdullah bin Bukair. Beliau adalah Yahya bin Abdullah bin Bukair. Sehingga ayah ayah beliau adalah Abdullah. Ya. Demikianlah nasabahu ila jaddihi li syuhratihi bidzalik. Ya, Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan menisbahkan kepada kakeknya sehingga Bukair itu dan ada nama kakeknya bukan ayahnya. Ya, ayahnya Abdullah. Kenapa dinisbahkan kepada kakeknya li syuhratihi bidzalik? Karena beliau memang dikenal dengan itu. Dikenal dengan Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair wa illa bin Bu Bukair sebenarnya ada nama kakek beliau. Demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan dalam Fathul Bari. Keterangan beliau ini juga termaktub dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib Kemudian dia menerangkan wahwa min kibar hufat al misriin Ya, tokoh besar dari kalangan hufat dari negeri Mesir. Ya, beliau berasal dari tabaqah al-ashirah, tabaqah ke-10 yang wafat pada tahun 231 Hijriah. 231 Hijriah. Dan beliau al hafid juga menerangkan wa asbatun nas fil Laits bin Sa'ad al-Fahmi faqihul mis faqihul misriyin ya beliau Yahya bin Bukair ini adalah perawi yang paling kokoh periwayatannya dari Al-Lais bin Sa'ad Al-Fahmi ya yang merupakan tokoh fikih ya di antara salah seorang faqih besar dari negeri Mesir ya di sini beliau mengata, memang mengambil hadis dari Lais. Qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Lais. Ya. Nah, Yahya bin Bukair perawi yang paling kuat di antara perawi paling kuat periwayatannya dari al lais bin Sa'ad. Ya, dan di sini kebetulan memang beliau meriwayatkan dari al lais bin Sa'ad. Nah, al lais bin Sa'ad ini juga dari negeri Mesir. Beliau adalah Al-Laith bin Sa'ad Al-Fahmi. Faqihul Misriyin. Tokoh fikih besar dari kalangan negeri dari negeri Mesir. Beliau adalah guru salah seorang guru besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Salah seorang guru besar Al-Imam Syafi'i. Beliau satu tabaka dengan Al-Imam Malik sehingga Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang berada di Madinah dan semasa dengan beliau ada Lais bin Sa'ad di Mesir. Ya. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau sama-sama berguru kepada Al-Imam Malik dan juga kepada Al-Imam Lais bin Sa'ad, beliau mempersaksikan bahwa Al-Lais afqah min Malik. Lebih faqih dibandingkan Al-Imam Malik. Ya. Hanya saja ilmu fatwa-fatwa dan mazhab al-Imam Malik lebih tersebar. Lebih tersebar dibandingkan ilmu fatwa-fatwa dan mazhab al-Laits. Wa illa Imam Laits sendiri memiliki mazhab tersendiri dalam fikih. Ya. Namun beliau tidak mendapatkan murid-murid yang menyebarkan ilmu beliau secara luas sebagaimana yang didapatkan oleh Imam Malik dan para imam lainnya dari kalangan imam yang empat. Dan demikianlah itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kita telah mengenal Yahya bin Bukair dan al lais Qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Uqail. An Uqail Ya, demikian membacanya Uqail. Ya. Uqail bidham ala tasghir. Uqail bidhammi ala tasghir. Ya, membacanya dengan harakat dhammah pada huruf ain, bukan aqil, tapi uqail. Demikian Al-Hafidh Ibn Hajar memberikan keterangan bidham ala tasghir dalam bentuk sigha tasghir uqail seperti wazan fu'ail. Ya. Demikian pula dalam Taqribut Tahdzib, beliau menerangkan demikian uqail bidham dengan baca harakat dhammah. Ibnu Khalid bin Aqil bil Fatah. Ya, kakeknya itu Aqil. Ya, sama tulisannya sama persis secara tulisan dan huruf-hurufnya. Hanya saja huruf ainnya berharakat fathah, maka beliau tegaskan bil Fatah. Sementara di sini Uqail bin Dham, bin Dham. Uqail bin Khalid bin Aqil Al-Aili. Al-Aili. Ya. Yeah. Al-Aili, Abu Khalid Al-Umawi Maulahum. Beliau sebutkan bahwa Uqail ini thiqatun sabat. Sakan al-Madinah, thumma Syam, thumma Misr. Ya, tinggal di Madinah, kemudian berpindah tinggal ke negeri Syam, kemudian tinggal di Mesir, ya Mesir. Ya, karena itu beliau di sini apa? Murid-murid beliau dari kalangan Misriin, Alaih Mesir. Demikian pula Yahya bin Bukhair Mesir. Nah, beliau dari tabaqah as-sadisah ke enam, Tabaqah ke enam, Wafat pada tahun 1000 afwan wafat pada tahun 144 Hijriyah. Wafat pada tahun 144 Hijriyah. Nah, Uqail bin Khalid ini huwa min asbatir ruwat an Shihab. Ya. Merupakan di antara para perawi yang paling kokoh dalam periwayatannya dari Ibnu Shihab. Dalam periwayatannya dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab yang beliau adalah di dalam hadis ini ya disebutkan an ibni Syihab an ibni Syihab siapa ibni Syihab wahyu Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin al, bin Al Harith bin Zuhra Al Faqih ya beliau adalah ibnu Syihab adalah Abu Bakar kunyahnya bernama Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab ya bin Abdullah bin Al Harith bin Zuhrah Al Faqih ya nah beliau nusiba ila jaddi jaddihi di syuhratihi sering dinisbahkan kepada kakek-kakeknya yaitu Ibnu Shihab ya karena demikian terkenal karena memang terkenal demikian Ibnu Syihab. Ibnu Syihab adalah kakek dari kakeknya. Nah. Ya, kakek beliau adalah Ubaidillah. Nah, Ubaidillah yang merupakan kakek, kakek beliau ini punya kakek siapa? Syihab. Maka dinisbahkan kepada Syihab. Nah, beliau Ibnu Syihab dikenal pula dengan Az-Zuhri. Az-Zuhri. Ya, dikenal pula dengan Az-Zuhri. Az-Zuhri nusiba ila jaddihil a'la Zahra bin Kilab. Zahra bin Kilab. Nah, Zahra bin Kilab ini adalah salah satu uh, nasab daripada Aminah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenal Nama beliau Ibnu Syihab ini sangat penting karena beliau di antara tokoh kunci dalam ilmu hadis. Beliau di antara tokoh sentral dari kalangan muhaddisin. Karena memang beliaulah yang mendapatkan instruksi langsung dari Al-Malik dari Al-Khalifah kala itu untuk membukukan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Di samping beliau, beliau adalah seorang hafidh kabir, imam besar. Muttafaq ala ala jalalatihi wa imamatih. Ya. Muttafaqun ala jalalatihi wa imamatih. Demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Taqribut Tahdzib. Di sini di Fathul Bari beliau mengatakan ittafaqu ala itqanihi wa imamatih. Para ulama sepakat atas keitqanan beliau dalam hafalan ya, dalam hadis mutqin wa imamatih dan dalam keimamannya sepakat dia disepakati sebagai seorang imam nah beliau min kibar tabaqah rabi'ah nah termasuk dari jajaran uh, kibar tabaqah rabi'ah tabaqat yang keempat nah ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah tabaqah ketiga tabaqah kedua, tiga dan empat ini adalah tabaqah para tabi'in. Tabaqah para tabi'in. Nah, di sini. Nah, disebutkan bahwa uh, Uqail adalah salah seorang di antara perawi yang paling kuat min asbatinna bin min asbatir ruah an ibni Syihab. Dan di sana memang banyak para perawi para muhaddisin yang ter berkategori asbatun nas terhadap Ibnu Syihab, terhadap Az-Zuhri. Sekali lagi kita mengenal Ibnu Syihab sekaligus siapa? Az-Zuhri. Beliau adalah Ibnu Syihab, beliau dikenal pula dengan Az-Zuhri, beliau adalah Muhammad bin Muslim. Nah. Nah, di antara para murid beliau yang lainnya yang berkategori uh, asbatun nas fi Ibni Syihab fi Az-Zuhri antara lain siapa? Uqail, kemudian pula ada Alimah Malik. Alimah Malik di antara Asbatun Nas fi Az-Zuhri. Demikian pula Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid. Nah. Demikian pula Ibnu Uyainah dan para a'immah di antara murid-murid besar Ibnu Syihab. Murid-murid besar Az-Zuhri. Nah, an Urwah bin Az-Zubair an Aisyata ummil mukminin. Ya, dari Urwa bin Az-Zubair. Nama ini telah lewat pada sanad sebelumnya pula. Ya, Urwa bin Az-Zubair yang merupakan keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena uh, ibunda Urwah bin Az-Zubair yaitu Asma binti Abi Bakar adalah saudari daripada Aisyah sehingga Aisyah adalah khalah dari Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid Al-Asadi. Ya, Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid Al-Asadi. Ya. Nah, di sini beliau satu nasab dengan Khadijah Khadijah Ummul Mukminin istri Nabi alaihi salatu wassalam karena beliau Khadijah adalah sepupu daripada Al-Awam. Nah, Ab afwan saudara Al-Awam. Ya. Bi Khadijah bintu Khuwailid Al-Asadi. Nah. Beliau berkunya Abu Abdullah. Abu Abdullah Al-Madani, thiqatun faqihun masyhur min ats Berasal dari tabaqah yang ketiga Beliau wafat pada tahun 194 Hijriah. Alas sahih menurut pendapat yang benar. Kelahiran beliau adalah di awal masa khilafah Uthman bin Affan radhiyallahu an. An Aisyah ummul mukminin annaha qalat bahwa beliau mengatakan Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi Ar-ru'ya as saliha fin naum. Nah. Bahwa awal mula dimulainya wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ar-ru'ya as-salihah dalam tidur, yakni mimpi yang salihah ketika tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi ya misla falaki subhi maka beliau tidaklah melihat mimpi kecuali datang setelahnya seperti uh, cahaya di waktu subuh ini jelas dan terang nah sehingga di sini awal ma'budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ya bahwa min di sini minal wahyi dari wahyu bisa min tab'idiyah yang menunjukkan makna sebagian menunjukkan pada makna apa? sebagian yakni bahwa yang dimulai awal mula turunnya wahyu awal mulu, awal permulaan dari wahyu begitu artinya ya, dan ini tab'idiyah berarti min aksamil wahyi. Min aksam al-wahyi. Dari macam-macam wahyu. Nah. Atau min adalah bayaniyah. Bayaniyah, yakni penjelasan bersifat tafsir, penjelasan. Ya. Yang ini dirajihkan, dikuatkan oleh Al-Qazzaz. Dikuatkan oleh Al-Qazzaz. Beliau adalah penulis kitab Al-Jami' fil Lughah yang wafat pada tahun 412 Hijriah. Namanya adalah Muhammad bin Ja'far Al-Qayrawani, Abu Abdullah Tamimi, penulis kitab Al-Jami' fil Lughah. Al-Hafidh menyebutkan menukil bahwa min bayaniyah ini dikuatkan oleh Al-Qazzaz. Nah. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang salihah. Pada riwayat Ma'mar dan Yunus, ya ini riwayat Ma'mar dan Yunus dari Ibnu Syihab, karena memang yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Syihab itu sekian murid beliau. Di antaranya di sini siapa? Kalau di sanad ini adalah Uqail. Uqail bin Khalid. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh murid-murid Ibnu Syihab yang lainnya, ada Ma'mar dan Yunus. Ya. Dan Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab tafsir meriwayatkan hadis ini pula melalui jalur Ma'mar bin Rashid dan Yunus dari Ibnu Syihab. Ya. Nah, di situ di kitab tafsir tersebut dengan lafaz ar-ru'ya as-sadiqah. Ar-ru'ya as-sadiqah. Ya. Sehingga kalau di sini ar-ru'ya salihah di situ dengan lafaz ar-ru'ya as-sadiqah. Yaitu hiya allati laisa fiha da'fun atau daghfun ya yaitu yang tidak ada kerumitan tidak ada uh, iskal atau bukan mimpi yang merupakan talbis dari syaitan ya ini dan dimulai dengan ar-ru'ya salihah sebagai pembuka ya sebagai pembuka watauti alil yaqdhah dan penyiapan ketika kondisi sadar untuk kondisi sadar ya Demikian beliau sebutkan finnaum. Ya, tentunya ru'ya di sini mimpi, namanya mimpi finnaum. Disebutkan kata-kata finnaum di ziyadatil ibah. Ya dan untuk benar-benar menegaskan bahwa itu bukan ru'yal ain bukan sesuatu yang dilihat oleh mata namun ketika apa mimpi fin naum mithlu falak mithlu au mithla falakis subhi ya mithla falakis subhi fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi maka beliau tidaklah melihat mimpi kecuali datang berikutnya seperti falakis subhi ya seperti cahaya subuh dia subuh ya disebutkan di sini untuk menegaskan betapa tampak jelas yang beliau lihat itu yang dalam mimpinya itu. Iya tampak jelas yang ada pada mimpi beliau tersebut. Nah. Al-Alama al uthaymin menyebutkan maknanya adalah bayyinah zahira sari'ah. Ya. Jelas, tampak dan cepat. Ya. Baik itu akan terjadi pada hari itu pula atau pada hari setelahnya. Ya, sesuai dengan mimpi yang ada. Ya, yang jelas, yang pasti apa? Beliau alami akan beliau lihat di kenyataan dengan sangat jelas. Nah, ar-ru'ya salihah ini adalah salah satu macam dari wahyu. Ya. Dan terdapat hadis ya bahwa ar-ru'ya salihah juz'un min sittah wa arba'in juz'an minan nubuwah. Salah satu bagian dari 6 dari 46 bagian kenabian. Itu adalah apa? Ar-ru'ya salihah ar-ru'ya as-salihah. Naam. Kemudian qala thumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbud al-layaliya zawati al-adad qabla ayanzi'a ila ahlih. Kemudian dijadikan beliau suka untuk al-khala, yakni menyendiri ya ini apa menyendiri kemudian beliau wadan adalah beliau menyendiri di ghar hira di ghar hira ghar itu adalah naqbun fil jabal satu celah di gunung ya sehingga al-ghar ini bukan goa tapi itu celah di situ. Nah, karena kalau hawa lebih goa lebih bersifat apa dalam dan dalam bahasa Arab itu al-kahf. Dalam bahasa Arab al-kahf. Adapun ghar itu tidak demikian. Itu hanya merupakan adanya nakbun fil jabal. Ya. Yang dinamakan Hira, dinamakan Hira. Ya dinamakan Hira. Nah, beliau menyendiri di situ. Fayatahannasu fihi. Dan beliau melakukan tahannus di situ wa huwa ta'abbud yaitu ibadah. Yaitu apa? Al-ibadah. al layali zawatil adad beberapa malam qabla yanzi'a ila ahli. Sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Wa tazawwadu lidzalika thumma yarji ila Khadijah fa Fayatazawadu limithliha. Ya, beliau kenapa beliau kembali ke keluarganya untuk mengambil bekal? Beliau kembali ke Khadijah untuk mengambil bekal dalam eh, hari-hari uh, yang seperti itu, yakni jumlah hari-hari yang seperti sebelumnya. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira'in hingga datang kepada beliau al-haq. Dalam kitab tafsir dalam Sahih Bukhari riwayat hadis ini dengan lafaz hatta faji'ahul haq. Ai tahu hingga sampai apa datang secara mendadak kepada beliau al-haq. Nah, datang kepada beliau apa? Al-haq Dinamakan dengan al-haq karena ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di sini beliau mengalami dalam kondisi sadar, dalam kondisi terjaga, bukan dalam kondisi tidur. Ya, hatta ja'aul haq, ay faji'ul haq datang secara tiba-tiba. Ya, datang secara tiba-tiba dalam ketika beliau sedang berada di Hira faja'ahu al-malaku datang kepada beliau malaikat faqala iqra maka beli, malaikat mengatakan memerintahkan nabi bacalah qala ma'ana biqari aku tidak bisa membaca ya aku tidak bisa membaca qala fa akhadhani ghattani hatta balagha minni al-juhda maka dia menarikku dan mendekapku hingga sampai kepadaku al-juhda yakni seakan-akan sudah puncak terakhir nafas beliau. Nah, sudah hampir habis sampai pada al-juhda pada puncak ya, sehingga sebentar lagi akan habis nafas itu. Thumma arsalani. Lalu setelah itu beliau setelah itu malaikat itu melepasku. Faqala iqra. Kembali dia memerintahkan bacalah. Faqultu ma ana biqari'. Kembali Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Fa'akhadhani fa'ghattani athaniyah hatta balagha minnil juhda thumma arsalani. Maka malaikat itu pun menarikku dan mendekapku kedua kalinya hingga sampai pada puncak nafasku. Ya, hampir habis. Thumma arsalani, lalu dia pun melepaskanku lagi. Faqala iqra. Ya, maka bacalah. Kembali malaikat mengatakan iqra, bacalah. Fakultu ma ana biqari. Ya. Beliau kembali menjawab, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani thalitha thumma arsalani. Ya, maka kembali dia mendekapku, menarikku dan mendekapku ketiga kalinya. Sehingga ditarik dan didekap berapa kali? Tiga kali. Ya, sekaligus diperintah membaca Iqra. Pertama. Iya. Nggak, menjawab, beliau menjawab tidak bisa. Kemudian apa? Didekap. Lalu dilepaskan pertama. Kemudian ikra kedua, perintah kedua. Beliau menjawab ma ana biqari, maka ditarik dan didekap lagi kedua kedua kalinya. Lalu malaikat menjawab mengatakan setelah itu setelah dilepas ikra. Sehingga perintah ikra ini ketiga kalinya. Beliau untuk ketiga kalinya pun mengatakan ma'ana biqari. Kembali beliau ditarik dan didekap. Untuk ketiga kalinya. Lalu beliau dilepas. Maka setelahnya malaikat mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram. Nah. Alladzi 'allama bil qalam Alam al insana ma lam ya'lam. Selengkapnya di ayat di hadis ini sampai ayat ketiga. Wailah selengkapnya adalah sampai ayat kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama